وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum masih di dalam pembahasan hadis yang menyebutkan jihadul munharifin an hadil anbiya' jihadul munharifin berjihad terhadap orang-orang yang munharif menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar an hadil anbiya dari bimbingan para anbiya hadis yang telah kita sebutkan yang menjelaskan barakallahu fikum ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun tidaklah seorang nabi yang Allah Jalla wa Ala mengutusnya pada umat sebelumku melainkan barakallahu fikum ada pada nabi tersebut dari umatnya hawariyun wa ashabun para sahabat-sahabat nabi tersebut orang-orang yang dekat dengan nabi tersebut Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Ashabu al-anbiya, ashabun nabi, sahabat-sahabat nabi tersebut, al-hawariyun, mereka mengambil sunnah bimbingan nabi tersebut, wa yaqtaduna bi amrih, dan mereka mengikuti apa yang menjadi perintah nabi tersebut. Maka ini mereka berada di atas kebenaran mengikuti seruan yang diseru oleh nabi tersebut ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون Kemudian barakallahu fikum تخلف من بعدهم خلوف تخلف itahaddatha muncul perkara-perkara yang baru setelah mereka yang dilakukan oleh khuluf al-khuluf jama dari khalif khalifus syar yang menyelisihi khalifu bisyar dengan kejelekan terhadap bimbingan Nabi tersebut. Sudah menjadi sunnatullah. Khulufun ini disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam sifat mereka yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan perkara-perkara yang mereka tidak amalkan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun dan mereka beramal melakukan amalan-amalan ma la yu'marun yang tidak diperintahkan. Yang tidak datang perintahnya dari nabi yang diutus kepada mereka. Tahaddath melakukan perkara-perkara yang tidak diperintahkan kepada barakallahu fikum mereka dari nabi mereka Demikian pula sampai kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Dalam keadaan Nabiun alaihi salatu wassalam telah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala fi hajjatil wada' al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan pada hari ini akmaltu lakum dinakum kata Allah Jalla wa ala aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian ma yahtaj ila ziyadah wala ila nuqsan tidak butuh lagi kepada tambahan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena perkara ibadah adalah perkara tauqifiyah. Kita berhenti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak memberikan tambahan juga tidak mengurangi dari ajaran beliau alaihi salatu wasallam. La ifrat wala tafrid tidak melampaui batas mufarrid juga tidak tafrid at-tasahul menganggap remeh dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam dalam semua ibadah, dalam semua keyakinan, dalam semua muamalah dari semua sisi. Ahlu sunnah at-tawassut bainal ifrat wa tafrid Ahlus sunnah berada di pertengahan antara pelampauan batas yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas di dalam beragama, di dalam akidah, di dalam muamalah, di dalam akhlak. Demikian pula tidak tafrid atas sahul bermudah-mudah di dalam akidah dan yang lainnya dari perkara-perkara ibadah. Enam. Eh, faman jahada faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya maka dia seorang yang beriman wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'minun ah, dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya maka dia seorang yang beriman wa man jahadahum biqalbih fahuwa mu'minun Demikian pula barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya. Ini ada pengingkaran di dalam hatinya. Dia seorang yang tidak mampu mengingkari mereka dengan lisannya. Maka minimal dengan hatinya dia tidak ridho. Dia tidak suka terhadap penyelisihan mereka terhadap bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Walaysa wara'a dhalik minal iman hubbata khardal. Tidak ada setelah itu dari keimanan. Apabila hati sudah tidak mengingkari, maka tidak ada lagi keimanan. Dia sudah ridha terhadap barakallahu fikum sesuatu yang diada-adakan yang dinisbahkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam sudah tidak ada lagi keridhaan pada dia. Iya. Barakallahu fikum. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas Rasul alaihi salatu wasallam muta'ammidan dalam keadaan sengaja dia menisbahkan satu bentuk i'tiqad kepada Rasul alaihi salatu wasallam dalam keadaan Rasulullah tidak meyakini perkara itu. Dia menisbahkan satu bentuk amalan kepada Rasul alaihi salatu wassalam dalam keadaan Rasulullah tidak pernah mengamalkan itu. Maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Barakallahu fikum. Sehingga apabila sudah tidak ada lagi pengingkaran di dalam hatinya, maka tidak ada keimanan. Hatinya mati, tidak ada kecemburuan terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak seperti bagaimana para sahabat mereka cemburu ketika mereka mendapati pelecehan terhadap Rasulullah, terhadap para sahabatnya, terhadap agama ini. Kecemburuan yang terpuji, yang memiliki nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makna dari hadis ini telah kita sebutkan Barakalofikum dan masih ada beberapa permasalahan atau keterangan dari penjelasan Al-Alama Syekh Rabi hafizahullah taala wa syafahu. Qala Al-Alama hafizahullah taala وبقي في هذه الامه الطائفه منصوره allati akhbara anha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada umat ini akan senantiasa ada taifatun al-mansurah. Kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi وعلى اله وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعه اخرجه مسلم من حديث ثوبان والمغيره بن شعبه وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله dan yang lainnya dari kalangan para sahabat hadis yang mutawatir yang tidak mungkin ada kedustaan di dalam meriwayatkan hadis tersebut Kata Rasul alaihi salatu wassalam, La tazalu ta'ifatun min ummati. Akan senantiasa ada terus satu golongan, satu kelompok dari umatku alal haq zahirin yang mereka berada di atas kebenaran yang mereka senantiasa menampakkan kebenaran itu iya mereka tidak pernah merasa kecil hati mereka tidak pernah merasa minder dari kebenaran yang mereka meyakini datangnya dari Nabi alaihi salatu wasalam dari semua kehidupannya, dari semua sisi kebenaran tersebut. Dari sisi dia berakidah, dia menampakkan akidah ahli sunnah. Dari sisi dia bermuamalah, dia menampakkan muamalah ahli sunnah. Baik kepada sesama kaum muslimin, ataupun kepada orang kufar. Iya. Seandainya orang kufar mereka mengetahui, mereka merasakan bagaimana bermasyarakat, bertetangga dengan ahlus sunnah. Yang tentunya ahlus sunnah ini berjalan di atas bimbingan Rasul di dalam bermasyarakatnya. Ini saya mereka tidak ingin berpisah dari ahlus sunnah. Nah, apalagi kaum muslimin. Dengan syarat ahlus sunnah ini menegakkan bimbingan Rasul alaihi salatu di dalam bab muamalah. Mereka barakallahu fikum pun tidak pernah merasa kecil hati. Mereka menampakkan di dalam jual beli mereka di atas bimbingan Rasul, di atas sunnah. Mereka pun barakallahu fikum tidak minder terhadap tarbiyah yang mereka berikan kepada amanah yang Allah berikan kepada mereka dari anak-anak mereka. Iya mereka didik pada pendidikan-pendidikan yang tidaklah dipelajari padanya illa kalau Allah kalau Rasul melainkan disebutkan padanya kalau Allah wa kalau Rasul nah karena umat ini butuh kepada alim kepada ulama iya butuh kepada para pembimbing iya kebutuhan yang sangat mendesak barakalafikum di dalam tarbiyah. Mereka tidak minder, mereka menampakkan. Iya. Ada ijazahnya, Pak? Tidak ada. Nanti bagaimana? Masa depan anak Bapak. Alhamdulillah. Saya yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Syaratnya apa? Takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan bagi dia makhraj, jalan keluar. Wa yarzuqhu ini ayat Allah yang tidak ada seorang muslim pun akan mendustakannya. Wa yarzuqhu dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Apa syaratnya? Takwa. Itu syaratnya. Untuk menjadikan barakallahu fikum amanah yang Allah berikan kepada kita menjadi seorang yang bertakwa, tentunya butuh asbab. Butuh maslak jalan. Tidak mungkin kita ingin menjadikan buah hati kita bertakwa kepada Allah dalam keadaan kita tidak menempuh jalan-jalan yang bisa menjadikan dia sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia bertakwa ila man rahim rabbuh. Kecuali yang Allah kehendaki. Ada asbab. Nah, ahlu sunnah barakallahu fikum zahirin menampakkan itu. Tidak pernah merasa malu. Itulah tarbiyah yang telah disebutkan oleh Yunus alaihi salatu wassalam Inni dalam hadis kursi Allah mengatakan inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif fitrah suci tapi syaitan yang menjadikan mereka menyimpang dari kesucian yang telah Allah berikan subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya Dua sebab yang besar yang disebutkan oleh Al-Alamah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala yang menjadikan seorang keluar dari fitrah kehanifiahan yang ada pada seseorang yang pertama adalah tarbiyatul munharifah pendidikan yang menyimpang ya pendidikan yang jauh dari bimbingan rasul ternama punya kelas ke sohor. Ya. Bangga orang dengan itu. Tetapi jauh dari bimbingan Rasul. Iya. Dan yang kedua, al mulhidah, lingkungan yang tidak baik. Ini sesuatu yang merupakan sebab menjadikan seseorang keluar dari fitrah yang Allah telah berikan kepadanya. Maka akan ada pada umat ini yang mereka senantiasa berada di atas kebenaran yang zahirin mereka menampakkan kebenaran itu mereka tidak ragu akan kebenaran itu mereka meyakini barakallahu fikum karena Rasulullah telah menyatakan taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada kitab Allahi wa sunnati aku tinggalkan kepada kalian dua perkara Main tamassaktum bihima selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kalian akan selamat. Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan pernah memudaratkan mereka orang-orang yang khadalahum khadalahum itu orang-orang yang menyelisih mereka dari dalam. Khudlah. Walaman khalafahum. Demikian pula tidak akan pernah memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka dari luar. Iya. Tentunya barakallahu fikum ketika seorang berada di atas kebenaran akan akan akan ada ujian, akan ada cobaan pada dia. Tinggal bagaimana dia menghadapi ujian dan cobaan itu di dalam berdakwah, di dalam menegakkan sunnah, di dalam mengamalkan agama ini pada dirinya. Terkadang ujian itu datang pada hawa yang ada pada jiwanya. Terkadang ujian itu datang pada istri, pada anak-anaknya, pada orang tuanya, pada pekerjaannya. Itu mesti akan ada. Sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah. Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walakad fattana alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin Alif lamim apakah manusia menyangka ketika mereka mengatakan amanna kami beriman mereka dibiarkan begitu saja dalam keadaan tidak diberikan ujian Apakah mereka menyangka demikian? Sungguh telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Untuk diketahui kejujuran dari keimanan yang mereka akui. Atau mereka dusta dari keimanan tersebut. Akan ada ujian barakallahu fikum. Ketika zahirin alal haq. Menampakkan kebenaran hatta taqumas sa'atu dan itu akan ada terus barakallahu fikum sampai hari kiamat. At-Taifah al-Mansurah. Kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan ada terus sampai hari kiamat. Ya, barakallahu fikum. Hadhihi ta'ifatu la zalat wa satabqa. Maka kelompok ini akan terus ada dan akan satabqa akan ada hingga hari kiamat. Kama akhbara bidzalik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam telah mengkhabarkan yang demikian. Tad'u ilal haqqi wal khair, ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kelompok itu senantiasa menyeru kepada kebenaran, kepada kebaikan, senantiasa memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran wa tadhadu al bid'ah wa wasyubuhati al mudallalah bil hujaji wal barahin wa tujahidul batil hasaba istita'atiha bil yaddi wal lisani wal qalb demikian pula barakallahu fikum at-ta'ifah mansurah tersebut kelompok yang ditolong oleh Allah yang senantiasa berada di atas hak memerangi kebid'ahan, memerangi syubhat yang sesat tentunya dengan hujaj wal barahin dengan adillah, dengan burhan. Nah, bahkan di dalam hadis yang lainnya yang demikian sudah akan terjadi. Al-haqqu yusbihul batil wal batil yusbihul haqq kebenaran dianggap kebatilan dan kebatilan dianggap kebenaran. Baina yada isaati sinnuna khadda'ah yuttahamu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-muttaham wa yantiqu fiha ruwaybidah qalu wa ma ruwaybidah ya Rasulullah qala as-safih yantiqu fi amril amah kata Nabi alaihi salatu wassalam baina yadai sa'ah akan ada satu keadaan mendekati hari kiamat sinnuna khadda'ah tahun-tahun yang penuh dengan penipuan yuttahamu fihal amin pada tahun-tahun itu orang yang membawa agama di atas kebenaran yuttaham dituduh iya tertuduh mereka. Dikatakan sebagai ajaran baru dan yang lain sebagainya. Wa yu'tamanu fihal muttaham. Pada tahun-tahun itu sebaliknya, orang-orang yang mereka sebenarnya muttaham dituduh menyebarkan adzalalah kesesatan yu'taman, dipercaya berbicaralah di tahun-tahun itu Ruwaibidah. Para sahabat bertanya, siapa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Kata Nabiun alaihi salatu wassalam, as safi Orang yang bodoh. yang fi amril amah. Bicara masalah umat. Iya. Memberikan solusi. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu Akhirnya pun mereka ditanya. Mereka berfatwa. Menjawab pertanyaan apa yang diajukan kepada mereka bighairi ilmin. Tidak dibangun di atas ilmu. Fadlalu wa adlalu. Mereka sesat dan menyesatkan yang lainnya. Barakallahu fikum. jahidul bautil batil memerangi kebatilan tentunya barakallahu fikum dengan maratib dengan doabit dengan ketentuan-ketentuan dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Bukan dengan sifat anarkis ingkar mungkar dengan apa yang dia lakukan dari mengingkari kemungkaran yang pada akhirnya akan datang kemungkaran yang lebih besar maka jangan dia lakukan. Barakallahu fiikum. Dan demikian butuh dibimbing oleh para ulama sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi satu perkara yang tidak boleh dia tinggalkan yaitu doa, berdoa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk Allah memperbaiki umat ini. Jauh dari kesyirikan, jauh dari amalan-amalan yang baru di dalam melakukan amalan ibadah jauh dari kemaksiatan. Nah, apakah dia memerangi dengan tangannya? Tentunya ini kembali kepada al-hukumah, penguasa negeri yang memiliki hak untuk melakukan yang demikian. Walisan wal qalb atau dengan lisan menyampaikan nasihat, memberikan peringatan-peringatan kepada umat, hati-hati dari syubhat yang demikian yang demikian yang bisa menghantarkan kepada kehancuran. Ya. Sebagaimana demikian telah Allah sebutkan peringatan-peringatan di dalam Al-Quran. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis-hadis yang sahih dari peringatan-peringatan yang bisa menghantarkan kepada kebinasaan. Wal qalb demikian pula dia ingkari itu dengan hatinya. فعلى المؤمن الثبات على ما جاء به الرسول maka wajib atas seorang yang beriman untuk as-sabat kokoh untuk berpegang kokoh ala ma ja'a bihi rasul alaihi salatu wassalam kepada apa yang datang dengannya rasul alaihi salatu wassalam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim sifatnya Rasul alaihi salatu wassalam telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum min jinsikum wa bilughatikum dari jenis kalian dengan bahasa kalian iya azizun alaihi anittum Rasul alaihi salatu wasalam aziz beliau merasakan ma anittum apa yang kalian rasakan yashuku alaihi ma yasyuku alaihim beliau merasakan kesulitan apa yang dirasakan oleh umatnya tahu bagaimana kadar kemampuan umatnya banyak perkara-perkara yang diberikan keringanan di dalam agama ini. Ya. Yang apabila dijadikan hukum wajib, maka berat umat ini untuk mengamalkannya. Salat tarawih memiliki hukum sunnah. Ya, pada malam ketiga atau keempat Rasulullah menahan diri, tidak keluar. Dalam keadaan para sahabat sudah berkumpul menunggu Rasul alaihi salatu wassalam. ما يمنعني أن أخرج إليكم إلا خشيت أن تفرض عليكم. di pagi harinya di antara sahabat bertanya ya menyampaikan bahwasannya semalam telah berkumpul ya Rasulullah menunggu engkau tidak ada yang mencegah aku kata Rasul alaihi salatu wasalam untuk keluar kepada kalian tetapi aku khawatir akan diwajibkan perkara ini atas kalian berat nanti azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum. Rasulullah haris. Beliau bersemangat atas kalian. Bersemangat memberikan bimbingan. Bersemangat memberikan peringatan dari perkara-perkara yang membinasakan umatnya. Bersemangat memberikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat. Karena tidaklah jawaban itu melainkan menambah dari keimanan para sahabat. Ya Rasulullah, ayul islami afdal ya Rasulullah ayul a'mali ahabu ila Allah azza wa jal ya Rasulullah awsini ya Rasulullah dullani ala kalima ala amalin idha amiltu yuhibbukullah wa yuhibbukun nas pertanyaan-pertanyaan ya Rasulullah in in in, in qatiltu fa aina ana kalau aku terbunuh di mana aku ya Rasulullah ya fil jannah kau di surga perang sahabat ini sampai meninggal. Pertanyaan-pertanyaan yang dibimbing oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah wajib atas seorang yang beriman untuk dia sahabat kokoh di atas apa yang datang dengannya Rasul alaihi salatu wassalam. Terkadang apa yang datang dengannya Rasul alaihi salatu wassalam itu bertolak belakang dengan hawa yang ada pada hati kita. Demikianlah tabiat manusia. Iya. Demikianlah tabiat manusia. Senantiasa mengajak kepada perkara-perkara yang tidak baik. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makari. Yang namanya neraka itu jalan menuju kepadanya itu diliputi dengan syahwat. Tabiat kita itu pada asalnya suka. Iya. Disukai oleh tabiat manusia. Tetapi kalau al jannah jalan menuju padanya penuh diliputi dengan al-makarih. Perkara-perkara yang kita nggak suka. Duduk taklim. Ya. Secara tabiat kita capek. Ya. Datang waktu sholat, wajib atas kita untuk berjamaah. Dalam keadaan kita sedang bersantai misalnya atau sedang tertidur. Tabiat kita nggak suka, kita lawan. Semuanya makarih. Barakallahu fikum. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang ka kafir. Kita mau melakukan ini agama melarang. Padahal untungnya besar ini. Subhanallah karena agama kita tinggalkan. Penjara setelah kenal dakwah salafi susah nyari dunia. Masuk ini dilarang. Masuk perusahaan ini, perusahaannya membuat produk yang diharamkan, keluar lagi. Posisi sudah tinggi jabatannya. Iya, dia keluar. Kenapa agama yang membimbing dia? Dia tinggalkan karena Allah Azza wa Penjara. Iya. Orang secara umum orang menilai orang ini apa sudah gila ya? Iya. Kerja di enak-enak, posisinya bagus kok keluar. Dagang es cendol. Ya subhanallah, mulia dengan itu dia. mantara taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan min. Misalnya. Barang siapa yang dia meninggalkan satu perkara karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan harus yakin karena itu sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Tentunya di pertengahan itu ada ujian-ujian datang kepada dia. Ibnu Hajar rahimahullah taala pada zamannya di masa hidupnya Al Asqalani beliau menjadi seorang qadhi. Iya, menjadi seorang qadhi. Qadhi itu menjadi seorang ha hakim. Memiliki kedudukan yang mulia, keilmuan yang ada pada beliau tidaklah beliau uh, berjalan melainkan beliau di uh, kalau bersama beliau orang-orang yang lainnya dengan kendaraan dengan yang baik bagus sehingga pada satu ketika melewati orang Yahudi ya penjual minyak ya yang kotor pakaiannya ya baunya tidak sedap protes dia kepada Ibnu Hajar Yahudi ini hafal hadis Rasul. Ya wahai imam, bukankah nabimu telah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Bukankah nabimu telah mengatakan dunia itu penjara bagi kamu, bagi seorang yang beriman dan surga bagi aku? Fa ayyu as-sijnu alladhi anta fi? Penjara model apa yang kau berada sekarang padanya? Dalam keadaan kau sekarang di atas kenikmatan wa ayyu al jannah allati nahnu alati ana fiha dan surga yang macam apa yang aku sekarang seperti ini protes Yahudi apa kata Ibnu Hajar sabda Rasulullah benar iya dunia itu apa penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir kata Ibnu Hajar na'am betul binisbah lihat jawabannya seorang alim kalau kita mungkin bingung gimana. Seandainya kita nggak tahu jawabnya Ibnu Hajar, bingung kita mau menjawabnya. Apa kata Ibnu Hajar? Dunia itu adalah penjaranya seorang yang beriman. Ketika dinisbahkan kepada kenikmatan yang sangat besar yang Allah akan berikan nanti di surga, maka kenikmatan ini seperti penjara. Bisa dipahami? Karena kenikmatan di surga itu kenikmatan yang sangat be besar. Apa yang aku rasakan ini seperti penjara ketika dinisbahkan, disandarkan kepada kenikmatan yang Allah akan janjikan kepada orang-orang yang beriman di surga nanti. Iya. Adapun minisbah dengan kamu, dunia itu adalah surganya orang kafir. Kamu merasakan surga sekarang. Ketika disandarkan apa yang kau akan alami nanti di neraka. Iya. Siksa yang begitu dahsyat Sehingga kotornya kamu saat ini, capeknya kamu itu surga bagi kamu. Bisa dipahami? Lihat. Fa aslamal yahud. Yahudi ini pun masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Iya. فعلى المؤمن الثبات على ما جاء به رسول في عقيدته وعبادته واخلاقه wajib atas seorang yang beriman kokoh di atas bimbingan Rasul apa yang datang dengannya Rasul alaihi salatu wassalam di dalam akidah di dalam ibadah di dalam akhlak barakallahu fikum ya akidahnya ambil dari akidah Rasul ibadahnya ambil dari ibadahnya Rasul demikian pula akhlaknya ya ambil dari akhlak yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam bertetangga, dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Barakallahu fikum. Lau kunta ya seandainya engkau ya Muhammad seorang yang keras kaku dan fadha min haulik. Ini saya mereka akan tidak berada di sekitar kamu, mereka akan kabur. Fadhan ghalidhan. Lau kunta fadhan ghalidhan dan fadha min haulik. Seandainya engkau seorang yang kaku, keras, kasar, ini saya tidak akan ada orang yang berada di sekitar kamu. Iya. Sampai orang-orang kufar pun melihat bagaimana akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam. Al-Yahud, anak Yahudi yang akan meninggal dunia. Didatangi Rasulullah, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada orang tuanya pada saat itu Lalu anak itu diperintahkan oleh Rasulullah, Kula ilaha illallah." Tentunya sang anak ketika diperintahkan oleh Rasul mengatakan kalimat tauhid tidak berani untuk mengucapkan di hadapan anak tersebut ada ayahnya sambil melihat ke wajah ayahnya. Kula ilaha illallah." kata Rasulullah. Sampai sang bapak pun mengatakan seorang Yahud, "Ati Abel Qasim." Taati apa yang diperintah oleh Abul Qasim yaitu Rasulullah. Akhirnya anak itu pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihat. Karena apa? Karena muamalah yang diamalkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Wa alaihi al-akhdhu bi sunnati nabiyhi wal iqtida'i bi amrihi wajib atas dia mengambil sunnah nabinya alaihi salatu wassalam dan mengikuti perintah-perintah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu apa yang datang kepada kalian dari nabi kalian ambil ambil jangan dipikir lagi ya apakah seorang muslim ragu terhadap bimbingan rasul alaihi salatu wassalam wa manahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang pelarangannya dari beliau maka tinggalkan. Barakallahu fikum. Qul ummati yadkhuluna al-jannata ila man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku masuk ke dalam syurga. Kecuali orang-orang yang enggan. Ya Rasulullah siapa yang enggan ya Rasulullah masuk ke dalam syurga? orang-orang yang taat kepadaku kata Rasul alaihi salatu wasalam dia ahlul jannah dan orang-orang yang bermaksiat kepadaku dialah orang-orang yang enggan masuk ke dalam syurga wa may yuti'ir rasula faqad Allah barang siapa yang mentaati Rasul alaihi salatu wasalam sungguh dia telah mentaati Allah subhanahu wa taala wa mujanabatul ahwa wal ma'asi wal bid'ah thumma da'watu al haqqi wa badli ma yastati'u fi nusrati dinih kemudian wajib atas dia menjauhi hawa nafsu menjauhi kemaksiatan dan kebid'ahan-kebid'ahan kemudian senantiasa berdakwah kepada al-haq dan mencurahkan segala bentuk kemampuan yang dia mampu di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ma yustafadu al hadis yang bisa diambil dari hadis ini fihi al anbiya'a qad ja'u bi syara'i' wa sunani li hidayatin nas. Di dalam hadis ini menjelaskan sesungguhnya para nabi mereka telah datang dengan syariat-syariatnya dan sunnah-sunnahnya dengan memberikan hidayah kepada manusia. Syariatnya para ambia sebelum Rasul alaihi salatu wasalam berbeda dari peribadahan mereka. Tetapi tujuannya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi semua misi dan visi para Rasul, para ambia beribadah kepada Allah. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an wa wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ini seorang rasul tujuannya untuk mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Nah. الثاني وفيه فضيلة ومزية أصحاب الأنبياء باتباعهم باتباعهم سنن أنبيائهم Di dalam hadis ini keutamaan kemuliaan para sahabat sahabat Rasul para sahabat-sahabat, para ambia, para nabi. Ya. Kemuliaan mereka didapat karena apa? Bitibaihim. Karena pengikutan mereka terhadap sunnah-sunnah nabi-nabi mereka. Ya. Kaum muhajirin, kaum ansar, telah Allah sebutkan bagaimana kemuliaan mereka. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa an. Masih ada harapan bagi kita sebagai umatnya Rasulullah. Orang-orang yang terdahulu yang mereka masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka di atas kebaikan. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Athalith wa fihi dhammun man khalafa hajahum bi annahum khulufun. Maka di dalam hadis ini pun ada celaan terhadap orang yang menyelisihi manhajahum, menyelisihi bagaimana tata cara beragamanya para sahabat. Iya. Bagaimana mereka beragama, mereka beragama mengikuti apa yang dibimbing oleh para nabi-nabi mereka. Para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, mereka beragama tentunya di atas bimbingan Rasul. Oleh karena itu pada saat itu tidak terjadi sesuatu yang baru di dalam beragama. Terjadi khilaf di kalangan mereka datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Selesai permasalahan. Bi annahum khulufun wa humul ladhina na'am yukhallifuna aba'ahum bi syarrin wa makanu asyraran illa mukhalafatil anbiya ya mereka adalah orang-orang yang menyelisihi bapak-bapak mereka dengan kejelekan dan apa yang mereka lakukan dari kejelekan-kejelekan melainkan yang demikian menyelisihi para anbiya Arabi rabi wa fihi dhammun man tukhalifu aqwaluhu wa af'al man tukhalifu aqwaluhu af'alahu di dalam hadis ini pula ada celaan orang yang ucapannya menyelisihi perbuatannya. Kaburamaktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka orang-orang yang mengatakan perkara yang mereka tidak amalkan. Ya. Maka di sini ada celaan bagi mereka yang mana ucapannya menyelisihi perbuatan mereka. Al-khamis wa fihi dhammul bid'ah wa ma hiya illa fi'la ma la yu'mar bihi Allahu ala al-sina ala al-sinati anbiya'ih. Di sini pula ada celaan kebid'ahan yang itu tidaklah dilakukan yang itu tidaklah melainkan perbuatan yang tidak diperintahkan dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan-lisan para nabi-nabinya alaihi salatu wassalam. Ma'ahdatha ya, sesuatu yang baru dari perkara i'tiqad keyakinan, perbuatan, ucapan yang terjadi setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Biniyati taqarrub dengan meniatkan diri mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yadul 'alaiha dalil, tidak pernah ada nas yang menunjukkan dari itu semuanya. La minas sun, la minal kitab wala minas sunnah wala min fi'li salaf. Tidak pernah ditunjuki oleh Al-Qur'an, oleh sunnah atau para ulama unas salaf menjelaskan keyakinan itu atau perbuatan itu atau ucapan itu. Tidak ada maka itu sesuatu yang baru barakallahu fikum. السادس هو فيه مدح التابعين للأنبياء والثابتين على سنتهم والمتمسكين باقتداء بالاقتداء بهم. Di dalam hadis ini pula ada pujian terhadap orang-orang yang mengikuti para anbiya, orang-orang yang senantiasa thabitin, kokoh di atas sunnah-sunnah mereka, mutamassikin yang senantiasa berpegang teguh dengan mengikuti mereka. Yang berikutnya wafihi bayanu maratibul jihad, maratibil jihadi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa annahu 'ala hasabi taqati asnafil mujahidin. Di dalam hadis ini pula barakallahu fikum penjelasan tingkatan jihad. Memerintah perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dan itu sesuai dengan taqah kemampuan barakallahu fikum asnafil mujahidin orang-orang yang berjihad. Faman yastati al jihad wa izalatul munkar biyadi fa alaihi ayyakuma bihadzal wajib. Barang siapa yang mampu berjihad menghilangkan kemungkaran dengan tangannya wajib atas dia menegakkan kewajiban ini. Ya, kalau perkara besar yang berkaitan dengan kaum muslimin maka biyadihi kepada pemerintah. Ya, kalau kita mengetahui laporkan kepada aparatur pemerintah kita. Karena mereka yang memiliki hak wewenang untuk menegakkan uh, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya. Kecuali kita mampu, kita memiliki kemampuan dalam hal itu yang tidak datang kemudaratan yang lebih besar, maka silahkan. Ya, tapi kalau dengan perbuatan itu menjadikan barakallahu tidak baiknya Islam yang kita berusaha tegak padanya, maka jangan dilakukan. Kecuali pada perkara yang dia melihat kemungkaran di rumah tangganya misalnya, pada anaknya, pada keluarganya, pada orang-orang yang memang dia mampu menegakkan al-amru bil ma'ruf dengan tangannya. Dia memiliki satu bentuk misalnya apa perusahaan, dia memiliki anak buah padanya yang dia berhak untuk melakukan perbuatan itu maka boleh dia lakukan. Ya. Dengan tangannya. Barakallahu fikum. ومن عجز عن هذه المرتبة واستطاع أن يقول كلمة الحق فعليه أن يقولها barang siapa yang lemah dari tingkatan yang pertama ini tetapi dia hanya mampu menyampaikan kalimat kebenaran maka lakukan itu ucapkan kalimat kebenaran itu dengan lisan dia ومن عجز عن ذلك فعليه أن يقوم بما يستطيع وهو الجهاد بالقلب والإنكار الباطل بقلبه bil qalbi wal inkaril barang siapa yang lemah dari poin yang kedua tadi wajib atas dia menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar dengan sesuatu yang dia mampu yang paling akhir kedudukannya itu dengan hatinya di dalam mengingkari kebatilan dengan dia meninggalkannya dalam keadaan hatinya ingkar terhadap kebatilan tersebut. Fa in fatahu hadza kalau ini semua tidak ada pada dia, falaysa mu'min wa qad mata qalbu. Dia bukan orang yang beriman dan hatinya telah mati. Hatinya telah telah mati barakallahu fikum. Yang kesembilan wa fihi annal imana yatafawatu wa yazidu wa yanqus. Di dalam hadis ini menjelaskan iman itu ya tafawat, itu bertingkat-tingkat. Yazidu yang kus, iman itu bertambah dan iman itu ber, berkurang. Ya. Al iman yazidu wa yangkus. Yazidu bi ta'ah wa yangkus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan sampai hilang iman itu. Barakallahu fikum walaysa wara'a dzalik hub habbatu khardal minal iman dan tidak ada setelah itu yakni dia ingkar dengan hati dia tidak mampu dia melakukan itu maka tidak ada lagi habbatu khardal sekecil apapun ya dari keimanan di dalam hatinya barakallahu fikum selesai dari hadis di dalam permasalahan ini insya insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis berikutnya pada pertemuan berikutnya. Kita istirahat ya, mungkin lima menit. Ada uh, kami akan menyampaikan ada satu hadis di dalam kitab Jami. Ya, kita akan sebutkan setelah istirahat kurang lebih lima menit. Tafadhalu hafizakumullahu jami'an.